انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما Alhamdulillah pertama kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang Allah limpahkan kepada kita. Allah berikan kita nikmat yang begitu banyak yang jika kita kita menghitung-hitung nikmat tersebut wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha maka niscaya kita tidak akan mampu menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala mulai dari kita tidur sampai kemudian tidur kembali semuanya penuh dengan nikmat-nikmat yang wajib untuk kita syukuri dan diantara nikmat-nikmat tersebut adalah nikmatnya iman nikmatnya Islam, nikmatnya kita beragama di atas tuntunan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, serta nikmat saat ini Allah mudahkan langkah kaki kita untuk menuju majelis ilmu ini. Allah berikan kita nikmat sehat, Allah berikan kita nikmat luangnya waktu yang semoga Allah jadikan nikmat-nikmat ini menjadi pemberat timbangan kita nanti di hari kiamat. Salam serta salawat untuk Nabi kita yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat serta seluruh pengikutnya. Jamaah sekalian, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan pembahasan hadis-hadis dalam kitab Riyadhus Shalihin. Kita masuk di bab yang baru, bab yang keempat yaitu bab yang diberi judul oleh Imam Nawawi rahimahullah taala dengan bab kejujuran. Jujur atau asidik adalah kesesuaian, kecocokan antara informasi dengan realita yang ada. Sehingga jujur itu juga berlaku dalam memberikan informasi jika kita menginformasikan sebuah berita sedang berita yang kita sampaikan sesuai dengan realita maka namanya informasi tersebut akurat jujur misal kita mengatakan hari ini adalah hari Rabu sesuai dengan realita hari ini Rabu maka benarlah apa yang kita sampaikan tapi jika kita katakan hari ini hari Rabu ternyata sekarang hari Jumat maka kita berdusta itu yang dimaksud dengan realita bersesuaian dengan informasi yang kita sampaikan sehingga jujur ini meliputi tidak hanya ucapan tapi juga perbuatan demikian. sehingga seseorang ketika sesuai dengan isi hatinya kemudian yang nampak di lahirnya baik lesan maupun perbuatannya sama, maka dia disebut jujur. Jika tidak bersesuaian dengan isi hatinya, maka lesan dan perbuatannya dianggap dia dusta. Maka orang yang beribadah dengan riak, beribadah karena ingin dipuji oleh manusia, beribadah ingin mendapatkan validasi, mendapatkan apresiasi, mendapatkan sanjungan, maka orang seperti ini tidak jujur dalam beribadah. Karena yang nampak dia seolah-olah orang ahli ibadah, tetapi isi hatinya ternyata tidak sesuai dengan perbuatan yang dia lakukan. Dia mengharap dalam hatinya tempat untuk sanjungan, pujian dan seterusnya dari manusia. Maka orang yang melakukan ibadah dengan riak itu aslinya bukan orang yang jujur. Demikian juga dengan orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala orang-orang musyrik. Itu juga tidak jujur. Karena yang nampak apa? Dia beribadah dengan Allah, tetapi dalam hatinya dia menduakan Allah dalam peribadatannya. Dia tidak hanya berdoa kepada Allah, tapi berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dia takut pada Allah tapi juga takut pada selain Allah Subhanahu wa taala yang tidak disyariatkan untuk ditakuti. Maka yang demikian ini tidak sesuai dengan realitanya. Demikian juga dengan orang-orang munafik. Orang munafik itu dikatakan tidak jujur. Karena yang nampak adalah dia melaksanakan amaliah-amaliah muslim Sebagaimana di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam orang-orang munafik bergaul bermuamalah dengan para sahabat. Tapi Allah membuka kedok mereka dengan Allah turunkan satu surat khusus surah munafikun untuk membongkar aibnya orang munafik yang menampakkan di dalam lahirnya dia melakukan ibadah-ibadah ya sesuai dengan keimanan tapi ternyata di dalam hatinya menyimpan kebencian pada Allah dan Rasulnya serta kaum mukminin. Maka yang perlu digarisbawahi Bapak Ibu sekalian Kejujuran itu adalah sesuai antara berita yang dia sampaikan dengan realitanya apa Itu baru jujur Dan karakteristik orang-orang yang beriman adalah jujur Dan lawannya adalah dusta maka ini bukan karakternya, perangainya orang mukmin. Orang mukmin perangainya tidak dusta. Kemudian Imam Nawawi rahimahullah taala membawakan dalil-dalil dari Al-Qur'an sebelum beliau, beliau bawakan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana biasanya. Di dalil pertama Imam Nawawi membawakan dalil Allah Jalla wa ala berfirman Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa kunu ma'as-sadiqin. At-Taubah 119. Ya ayyuhalladzina amanu Wahai orang-orang yang beriman Ittaqullah Bertakwalah kalian kepada Allah Wa kunu ma'as sadiqin Dan bersamalah kalian dengan orang-orang yang benar Orang-orang yang jujur Kebersamaan di ayat ini Ma'iyah di ayat ini Bisa bermakna dua Kebersamaan yang dimaksud di ayat 119 atau ini bisa bermakna dua. Yang pertama adalah kebersamaan secara fisik. Ya kumpul dengan orang-orang yang jujur, dengan orang-orang yang tidak suka dusta, maka orang beriman diperintahkan oleh Allah wa kunu Kebersamaannya secara fisik, kumpul, ketemu dan seterusnya. Makna yang kedua, ma'iyah di sini maknanya adalah milikilah sifat-sifat jujur. Sehingga walaupun tidak bersama fisiknya dengan orang-orang yang suka jujur, maka ketika dia jujur, maka dia dianggap sebagai orang yang bersama dengan orang yang jujur. Sehingga makna dari ma'iyah kebersamaan di ayat ini adalah secara fisik atau secara sifat. Maka kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang beriman itu setelah dia bertakwa disuruh memiliki karakter orang yang jujur. Imam Nawawi membawakan dalil ini karena terkait tentang tiga sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam di antaranya adalah Ka'ab bin Malik radhiyallahu an yang tidak ikut berperang absen perang di perang Tabuk di tahun ke-9 Hijriah. Hadisnya sudah dibawakan oleh Imam Nawawi di bab taubat. Tapi beliau bawakan lagi ayat ini di bab jujur karena ada sifat jujur dari ketiga orang yang absen dalam perang tadi. Ketika Nabi Sallallahu Alaihi pulang dari perang Tabuk, maka sebagaimana biasa orang-orang yang tidak ikut berperang, termasuk orang-orang munafik, menjumpai Nabi di Masjid Nabawi kemudian menyampaikan uzur-uzurnya, menyampaikan alasan-alasannya mengapa mereka tidak ikut berperang. Maka tentu orang-orang munafik berdusta pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka mengatakan, Ya Rasulullah, saya sakit. Ya Rasulullah, istri saya sakit. Ya Rasul, banyak alasan yang disampaikan oleh orang-orang munafik. Dan Nabi menerima alasan yang tuhir dari pernyataan alasan orang-orang munafik perkara kedustaan yang dilakukan maka ini urusan mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi giliran Ka'ab bin Malik radhiyallahu dan dua sahabat Nabi yang lain itu tidak berdusta pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak memberi alasan mengapa mereka tidak berangkat berperang. Sehingga alasan inilah ketidakadanya alasan inilah yang kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala di ayat sebelumnya 118 Allah berfirman wa 'ala salasil khulifu dan terhadap tiga orang yang ditangguhkan, yang ditinggalkan. Mananya apa ditinggalkan? Ditangguhkan permintaan taubatnya. Jadi tiga orang itu Kaab bin Malik dan dua sahabat Nabi yang lain itu ditinggalkan sama Nabi. Maknanya apa kata para mufassirin? Ditangguhkan, ditahan dulu taubatnya. Sementara orang-orang munafik itu nyampaikan alasan pada Nabi, "Ya Rasulullah, saya begini, saya begitu." Karena tiga orang ini jujur pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kemudian alasan mereka ini menjadikan oleh Nabi Sallallahu di Wasallam selama 50 hari 50 malam. Bayangkan jemaah ya, 50 hari 50 malam mereka tidak boleh berinteraksi dengan seluruh kota Madinah termasuk kepada para istri tiga orang tersebut. Adapun kepada orang-orang munafik Allah turunkan surah At-Taubah ayat ke-95 sampai 96. Tolong dibacakan. At-Taubah 95 96 ini alasan-alasan orang-orang munafik. Saya yang datang pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam meminta alasan mengapa saya tidak ikut perang ya Rasulullah mereka bersumpah dengan nama Allah saya sakit saya ini dan itu semua dusta Adapun tiga orang yang salah satunya Kaab bin Malik radhiyallahu an, maka mereka jujur pada Nabi. Ketika ditanya mengapa engkau tidak perang, maka mereka mengatakan saya tidak punya alasan ya Rasulullah. Andai tiga orang ini beralasan sebagaimana orang-orang munafik, mungkin diterima sama Nabi. Tapi apa kata Allah tadi Subhanahu wa taala? Fa innallaha la yardha 'anil qaumil fasikin. Kalaupun Nabi menerima alasan orang-orang munafik, sesungguhnya Allah enggak ridho. Jadi Nabi menerima uzur yang nampak. Ya. Nabi melihat tidak membedah hatinya orang, tapi Nabi sesuai dengan alasan yang nampak perkara mereka dusta, urusannya sama Allah Subhanahu wa taala. Maka Ka'ab bin Malik dan dua sahabat ini tidak mau dusta pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala perintahkan orang-orang yang beriman tadi yaitu Ka'ab bin Malik dan dua sahabatnya tadi wa kunu ma'as Yang dijadikan dalil oleh Imam Nawawi di dalil yang pertama. Dan faedah tentang kisahnya Ka'ab bin Malik sudah berlalu di bab taubat. Dalil kedua, Imam Nawawi membawakan dalil surah Al-Ahzab ayat yang ke-35. Wasadiqina wasadiqat. Laki-laki dan perempuan yang benar. Bahwasanya orang yang jujur itu dituntut bukan hanya dari gender laki-laki, tapi gender perempuan pun juga harus jujur gitu. Maka barang siapa dari kalangan laki-laki maupun perempuan yang beriman yang dia jujur, sidik, sidikat, maka dia mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi jujur itu semua kalangan, semua jenis kelamin. Ya, tidak hanya bagi kaum laki-laki. Dan Imam Nawawi mengeluarkan dalil yang terakhir di surah Muhammad ayat 21. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, falau sadaqallaha lakana khairul lahum tetapi jika mereka benar-benar beriman orang-orang munafik tadi terhadap Allah maka niscaya yang demikian itu lebih baik bagi mereka ya ini apa Ketika mereka bermuamalah dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan Allah Subhanahu Wa Taala, maka mereka kalau jujur baik, itu akan baik bagi dirinya. Lakana khairul lahum tetapi orang-orang munafik itu yang nampak di hatinya dengan apa yang nampak di lahirnya kan berbeda. Bermanis-manis di mukanya orang muslim, di depan para sahabat, ketika mereka kembali pada kaumnya, mereka mengatakan apa? Mereka hanya berolok-olok. Nah, ini sifat-sifatnya orang munafik. Yang tentu balasan bagi orang-orang yang suka berdusta tempat kembaliannya yaitu di nerakanya Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah maklumatkan di surah Al-Ahzab ayat 24 di surah Al-Ahzab ayat 24 ليجزي الله الصالحين بصدقهم ويؤذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما agar Allah memberikan balasan kepada orang-orang yang benar itu karena Ya. Jadi balasan bagi orang-orang yang jujur adalah balasan atas kejujuran mereka yaitu tentu surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan balasan bagi orang-orang munafik adalah siksa Allah Subhanahu wa taala jika Allah menghendaki atau jika Allah menerima tobat mereka. Hal ini menunjukkan Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perkara jujur adalah perkara yang besar perkara yang menjadi sarana seorang hamba untuk mendapatkan balasan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Maka karenanya hendaklah kita senantiasa jujur dalam berkata, jujur dalam bertindak sehingga kemudian tidak menimbulkan apa-apa yang menjadi ciri-ciri dari orang munafik. Sebagian kita kadang ketika tidak melakukan sesuatu Kemudian ada orang yang bertanya pada kita, apakah engkau sudah melakukan sesuatu? Sementara dia tidak tahu kalau kita melakukan atau tidak Maka kita jawabannya apa? Sudah melakukan Padahal kita nggak melakukan apa-apa Maka namanya nggak jujur jelas Kenapa kita yang tidak takut dengan Allah Subhanahu Wa Nah, ini mukadimah dari Imam Nawawi membawakan tiga dari ini. Kita masuk di hadis yang pertama di bab keempat ini, yaitu hadis ke 54. Ani Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu, anil Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala Alaikum bisidq atau diriwayat yang lain innas sidqa yahdi ilal bir wa inal birra yahdi ilal jannah wa inar rajul la yasduqu hatta yuktaba indallahi siddiqan wa iyyakum wal kadhib di riwayat yang lain wa innal kadhiba yahdi ilal fujur wa innal fujur yahdi ilan nar wa innar rajula la yakdibu hatta yuktaba indallahi kadzaban mutafaqun alaih dari Ibnu Mas'ud semoga Allah meridainya. dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda hendaklah kalian jujur di riwayat yang lain sesungguhnya kejujuran itu membawa kepada kebaikan dan kebaikan itu membawa kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang yang jujur akan senantiasa jujur akan ditulis sebagai orang yang jujur di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan hindarilah sesungguhnya dusta itu membawa kepada keburukan dan keburukan itu membawa kepada nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga seorang yang dusta dan selalu dusta maka akan ditulis di sisi Allah sebagai seorang yang pendusta. Hadis riwayat Bukhari di nomor hadis 6094 di Muslim nomor 2607. Di hadis ini Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi memerintahkan kita, menganjurkan kita untuk senantiasa jujur, menjauhi yang namanya dusta dengan berbagai macam dampak yang ditimbulkannya. Faedah hadis ini yang pertama, anjuran untuk jujur karena jujur itu menjadi sarana seorang hamba menuju segala kebaikan-kebaikan. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Alaikum Hendaklah kalian jujur. Maknanya apa? Hendaklah kita senantiasa berlaku jujur, jemaah sekalian. Jujur tadi sebagaimana kita sampaikan adanya kesesuaian berita yang kita ucapkan atau perilaku yang kita perbuat dengan realita yang ada. Maka orang yang jujur mendapatkan kesudahan yang baik dan orang yang suka berdusta amalnya tidak berguna bagi Karena disebutkan di pepatah Qala ba'dun nas al-ammah Sebagian orang awam berkata Al-kadibu yunajji Faqala sadiquhu as-sidqu anja Anja Sebagian orang awam berkata Bohong itu bisa menyelamatkan seseorang Sahabatnya berkata, kejujuran itu lebih menyelamatkan dirinya. Dan pernyataan yang benar yang mana? Bohong itu bisa menyelamatkan seseorang atau jujur itu lebih menyelamatkan. Mana yang benar dari dua perkataan ini? Jujur itu lebih menyelamatkan seseorang. Mungkin di awal orang yang bohong mungkin selamat, tapi seiring waktu kebohongan itu harus dia kemas dengan kebohongan yang berikutnya. Jadi sebuah kebohongan akan bisa dipertahankan menjadi sebuah kebohongan kalau ditutupi dengan kebohongan berikutnya. Ya. Kebohongan kedua akan terus bisa dipertahankan kalau ada kebohongan ketiga, begitu seterusnya. Kalau kebohongan yang pertama itu tidak konsisten dengan kebohongan yang kedua, maka akan ketahuanlah bahwasanya yang pertama kita bohong kita nggak jujur maka awal mungkin akan selamat seseorang sebagaimana perkataan tadi al-kadibu yang pertama mungkin dia selamat tapi justru yang menyelamatkan seseorang apa kejujurannya lihat Ka'ab bin Malik radhiyallahu walaupun 50 hari 50 malam diboikot oleh Nabi SAW tapi akhir dari kehidupannya apa? Diabadikan dalam Al-Quran Dibaca oleh kaum muslimin sampai kemudian Yamul Qiyamah Ayatnya termaktub dalam surah At-Taubah Dipuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lihat kesudahan orang-orang munafik Walaupun diterima oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam saat itu Kesudahan orang munafik di mana? Nerakanya Allah Subhanahu Wa Taala. Maka yang disampaikan lesan harusnya sama dengan apa yang diperbuat oleh anggota tubuhnya Sementara orang munafik sukanya berbohong, ya, suka berdusta, tidak sesuai dengan realita yang ada. Maka kata Nabi SAW, Inna sidqa yahdi ilal bir. Kejujuran itu akan membawa kepada kebaikan. Wa innal bir yahdi ilal jannah. Dan kebaikan membawa pada surganya Allah Subhanahu wa taala. albir itu maknanya banyak berbuat baik jadi kejujuran itu membawa kepada perbuatan yang baik yang banyak dan perbuatan baik yang banyak itu membawa pada surganya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga salah satu asmaul husna Allah tabaraka wa taala adalah al-bir. Maknanya apa? Zat yang banyak memberi kebaikan. Allah itu al-bir Allah itu zat yang banyak memberikan kebaikan pada kita di surah At-Tur ayat ke-28. innahu huwal barur rahim dialah yang maha baik dengan kebaikan yang banyak yang berlimpah lagi maha penyayang jadi Rob kita Allah subhanahu wa ta'ala itu zat yang banyak memberikan kebaikannya mas dan albir itu adalah yang banyak melakukan kebaikan maka orang yang jujur itu senantiasa amal-amalnya itu pasti akan baik dan karena timbangan kebaikannya banyak, maka di mana tempatnya? Surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan semua kebaikan-kebaikan itu muaranya adalah kejujuran. Oleh karenanya jemaah sekalian, manusia kita ini semuanya diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar meminta surganya Allah Subhanahu wa taala dan berlindung dari terakannya Allah Subhanahu wa taala. وأدخل الجنة فقد Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang berjiwa pasti akan merasakan kematian. Kita jangan sekalian menunggu giliran siapa yang akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Amal-amal yang kita lakukan, perbuatan-perbuatan amal soleh kita nanti akan Allah sempurnakan di yaumul kiamat dan barang siapa yang Allah jauhkan dari neraka Allah masukkan surga dengan amal-amal solehnya maka sesungguhnya dia apa Wadukhilal jan jannata faqad faz mereka memperoleh kemenangan. Jadi kemenangan yang hakiki di mana? Ketika seseorang dijauhkan dari neraka, dimasukkan ke surga, itu kemenangan yang jati dengan. Ketika seseorang bahagia di dunia, belum tentu bahagia di akhirat. Ketika dia sukses di dunia, belum tentu sukses di akhirat. Tapi barang siapa yang sukses di akhirat, sesungguhnya dia mendapatkan kesuksesan yang hakiki. Karena kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa mal hayatud dunya illa mataul gurur." Kehidupan dunia itu kesenangan yang menipu. Yang memperdaya kita aja Mas. Maka hendaklah seorang hamba senantiasa waspada, mawas diri terhadap kehidupan dunia yang dunia ini hanya sekedar tempat kita numpang untuk ngecas badan, ngumpulkan amal soleh. Sebagaimana kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada, ibnu Abbas, ya kun fit dunya ka annaka abirun au gharibun. Jadilah engkau di dunia seperti orang yang sedang safar atau yang sedang menjadi pengelana. Yang kalau capek berhenti di sebuah pohon, dia bernaung istirahat jalan lagi. Itu kehidupan kita ya Mas. Maka jangan sampai kemudian memperdaya kita. Karena Allah banyak ingatkan di ayat yang semisal seperti ini mal hayatud dunya illa mataul ghurur banyak di ayat yang Al-Qur'an. Untuk apa? Mengingatkan kita. Dunia ini hanya sebagai pernak-pernik kehidupan perhiasan. Zinatul laha, perhiasan untuk kita. Maka jangan sampai kemudian kita terlena dengan pernak-pernik kehidupan dunia. Karena sejatinya kehidupan kita yang hakiki di mana? Surganya Allah Subhanahu wa taala. Faedah kedua, hadis ini menyebutkan tentang larangan berdusta dan meremehkannya. Karena dusta itu menjadi sarana seorang hamba menuju kejahatan. Wa iyyakum wal kadzib wa innal kadziba yahdi ilal fujur. Waspadalah kalian dari dusta karena dusta itu membawa kepada kejahatan, kedurhakaan. Makna fujur apa? Ada yang tahu mana fujur? Fujur itu keluar dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang sering keluar dari ketaatan, maka dia disebut dengan fasik. Allah perintahkan dia untuk jujur, dia dusta. Sering dia lakukan, fasik dia. Dan kejahatan yang paling besar adalah kekafiran. Keluar dari ketaatan yang paling besar adalah kekafiran. Maka Allah Subhanahu wa taala di surah Abasa di ayat yang ke-42 Allah menyebutkan tentang orang-orang kafir itu adalah orang-orang yang fujur. Ulaika humul kafaratul fajarah mereka itu orang-orang yang kafir itu adalah orang-orang yang durhaka, yang fujur, yang keluar dari ketaatan. Awalnya dari apa? Tidak jujur. Karena suka dusta, akhirnya menjadi orang yang fujur. Keluar dari ketaatan pada Allah. Kalau sering dia lakukan jadi orang fasik. Semakin dia jauh dari ketaatan pada Allah, semakin membawa dia pada kekafiran pada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah sebutkan di surah Al-Mutaffifin, dari ayat 7 sampai 11. Surah Mutaffifin ayat 7 sampai dengan 11. كلا jujur yang durhaka itu tempatnya caratannya di sisi tempat untuk caratan orang-orang yang beramal keburukan diantaranya apa suka dusta makanya Allah Subhanahu Wa Taala mengembalikan tempat orang-orang yang suka dusta itu di mana Al-Infitor ayat 14 Al-Infitor ayat 14 tempat kembalinya orang-orang yang fujur, yang durhaka itu di mana? Ada di Al-Infitor ayat ke-14. Wa innal fujjara fi jahim dan sesungguhnya orang-orang yang durhaka benar-benar berada di dalam neraka. Ya, tempat kembalinya orang-orang yang durhaka, yang fujur, yang awalnya karena tidak jujur, di mana? Di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Maka perbuatan dusta membawa kepada kedurhakaan dan kedurhakaan membawa kepada api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Faedah ketiga hadis ini menunjukkan Siapa yang biasa jujur Maka akan menjadi perangnya Karakternya Dan sebaliknya siapa yang suka dusta Maka dusta itu menjadi karakter watak bagi dirinya karena Nabi tadi dahulu wa inna rajul la yasduku hatta yuktaba indallahi siddiqan wa inna rajul la yakdibu hatta yuktaba indallahi kadzaban. Seorang yang jujur, selalu jujur sampai di sisi Allah disebut sebagai apa? Siddiqan. Dicap stempelnya siddiqan. Suka jujur. Sebaliknya orang yang suka dusta disebut dengan kadzaban, suka pendusta. Jadi seringnya dia dusta disebut pendusta. Seringnya dia jujur disebut jujur. Sehingga orang yang jujur itu akan menjadi perangai bagi dirinya. Perangainya apa? Ya karakternya dia orang jujur. Dan orang jujur itu zaman sekalian ada pada tingkatan yang kedua dari tingkatan-tingkatan manusia yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. an 69. بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا Ayat berapa itu Pak? 69 Loncat 10 ayat ya ومن يطع ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم Jadi siddiq itu ada pada peringkat kedua setelah peringkat kenabian. Nah, di sini Allah sebutkan apa? Alaihim minan nabiyyin was-siddiqin was-suhada Jadi tingkat pertama itu para ya, orang yang siddiq, para suhada, orang solihin. Maka orang yang senantiasa jujur disebut dengan siddiq. Siddiq, jujur. Dan kejujuran ini bukan hanya diperoleh bagi orang laki-laki pun gelar bagi perempuan pun juga akan mendapatkan jika seorang wanita senantiasa jujur Allah gambarkan tentang Maryam ibunda dari Isa al-Masih di Al-Maidah ayat 75 Al-Maidah 75 ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد من قبله الرسل وأمه صديقة كان يأكل الطعام انظر كيف نبين لكم الآيات ثم انظر أنا يؤفكون Al-Masih Putra Badiah hanyalah seorang Rasul Sebelumnya pun sudah berlalu beberapa Rasul Dan ibunya seorang yang berpegang teguh pada kebenaran Keduanya biasa memakan makan Perhatikanlah bagaimana kami menjelaskan ayat-ayat tanda-tanda kekuasaan kepada mereka ahli kita Kemudian perhatikanlah bagaimana mereka dibangunkan oleh keinginan mereka wa ummuhu siddiqah ibunya yaitu Maryam adalah orang yang siddiq nah ini menunjukkan ya derajat siddiq itu bisa diperoleh oleh kaum wanita dan orang yang paling jujur secara mutlak siapa orang yang paling jujur secara mutlak siapa sering kita sebut itu Siapa? Abu Bakar As-Siddiq Tidak ada sahabat lain yang bergelar As-Siddiq Tidak ada kecuali Abu Bakar Maka disebutkan oleh para ulama Orang yang paling jujur secara mutlak siapa? Abu Bakar As-Siddiq Yang tidaklah Abu Bakar itu membenarkan Berita dari Rasulullah Apapun beritanya Bentuknya seperti apa Lebih dahsyat daripada Isra Mi'raj pun Abu Bakar senantiasa membenarkan Rasulullah SAW diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani maaf Al-Hakim di Mustadraknya dari Aisyah radhiyallahu anha ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam diperjalankan ke Masjidil Aqsa maka orang-orang kafir memperbincangkan tentang kepergian Nabi sallallahu alaihi wasallam maka sebagian mereka beriman, sebagian mereka kemudian ya, mengingkari apa yang didatangkan berita terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian mereka datang kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Halaka ila sahibika yas'amu usra bihi lailata ila al-Baitil Maqdis. Orang-orang kafir bertanya pada Abu Bakar, "Apakah engkau tahu kalau temanmu itu, sahabatmu Muhammad itu mengaku pergi malam hari ke Baitul Maqdis?" Abu Bakar mengatakan, "Qala dalik." Apakah seperti itu? Iya, kata Abu Bakar. Abu Bakar berkata, "La in kana qala kau laqad sadaqa." Andai memang seperti itu yang dikatakan temanku yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka memang benar dia pergi ke sana. Bahkan na'am inni la usaddiquhu fima huwa ab'adu min dalika usaddiquhu bi jabari sama bi khabari sama'i fi qadwatin aw rahmah aw rauhah. Lebih dahsyat dari berita itu pun tetap apa kamu benarkan? Yaitu apa? Tentang wahyu langit yang turun di pagi dan di sore hari. Jadi andai ada peristiwa lebih dahsyat dari Isra Mi'raj, Abu Bakar itu tetap percaya sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian Aisyah berkata, "Falidalika summiya Abu Bakrin As-Siddiq." Sejak peristiwa itulah dia dikenal sebagai Abu Bakar As-Siddiq. Semua orang-orang kafir di kota Mekah banyak yang mendustakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar apa yang dikatakan Rasulullah pasti benar. Lihat gambarnya. Keimanan Abu Bakar tidak bisa dilakukan lagi. Sehingga di antara faedah yang berikutnya yang keempat adalah seseorang itu jika dikenal dengan sesuatu ya, seseorang berdasarkan kisah Abu Bakar tadi, jika seseorang itu dikenal dengan sesuatu, maka pantas orang itu dijuluki dengan sesuatu yang membuatnya dia terkenal. Kalau ada orang terkenal karena sesuatu, maka orang itu dijuluki dengan sesuatu yang membuat dia terkenal. Abu Bakar itu terkenal jujur, membenarkan apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Maka julukannya apa? As-Siddiq. Orang munafik yang senantiasa mendustakan Rasulullah, yang tidak percaya dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, suka berbohong, suka menyelisihi janji, suka berkhianat, disebut apa? Pembohong, pendusta. Jadi seseorang itu akan dijuluki dengan sesuatu yang membuat dia menjadi kebiasaannya. Nah, kita ini Bapak Ibu sekalian, jangan sampai kita ini dijuluki orang sebagai orang yang suka berdusta. Lihat orang dusta itu, mana orang yang enggak ada? Nah, ditanya dicari, kenapa? Sifat dustanya yang dikedepankan. Maka jangan sampai kemudian sifat buruk itu menjadi kebiasaan kita. Mana itu orang yang suka marah-marah? Karena apa? Dia suka marah. Apa yang membuat dia terkenal, dijulukilah dia dengan julukan tadi. Nah, Dan di antara kedustaan orang-orang munafik yang dengannya kemudian dia disebut sebagai pendusta adalah mendustakan apa-apa yang datang dari Rasulullah SAW dan membuat kemudian candaan-candaan sehingga muncul kemudian istihza mengolok-olok agama Allah Subhanahu wa taala dan datang ancaman dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Abu Dawud nomor 4990 di Tirmizi nomor 2315 dengan salat hasan Wailul lil ladzi yuhaddisu fayadibu li yuthika bihil qaum wailul lahu wailul lahu celakalah orang yang jika berbicara dia berdusta. Tujuannya apa? Membuat orang lain tertawa. Celaka dia, celaka dia. waillahu waillah Dia berdusta, ya mungkin Untuk apa? Membuat orang lain tertawa. Pakai kuyonan, mengolok-olok. Ini kedustaan, ya mungkin Dan itu diancam sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Celaka dia, celaka dia. Kadang sebagian kita ya ada yang bermudah-mudah perkara ini supaya orang lain tertawa dusta. Tidak boleh ya Pak. Dusta dalam bentuk apapun haram. Pada dasarnya dusta dalam bentuk apapun haram. Kecuali ada tiga dusta yang Nabi tidak menganggap dusta. Di Muslim nomor 4717. Di Muslim nomor 4717 yaitu tiga perkara yang tidak dianggap dusta oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama al-har peperangan. Orang kalau perang itu boleh dusta, yaitu bersiasat, berstrategi. Tidak menunjukkan kekuatan real dari pasukannya, tidak menunjukkan kekuatan atau strategi sejatinya tidak ditunjukkan. Dan itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sering melakukannya pula. Ketika berperang beliau tidak memberikan informasi kemana tujuannya Kecuali di pagi hari ketika akan berangkat beliau akan kita akan ke sana, kita akan ke sana karena khawatir nanti ada penyusup, ada pengkhianat dari orang-orang munafik. Maka dalam peperangan boleh berdusta dan itu tidak mengapa karena memang dituntut seperti itu ya, Kalau perang perang jujur-jujuran nanti kita yang hancur Tidak boleh jujur, boleh dusta dalam artian apa? Bersiasat, berstrategi. Yang kedua, wal islahu bainan nas yaitu mendamaikan di antara manusia. Itu diperbolehkan. Kita berdusta dengan mendamaikan dua kubu, dua orang, dua kelompok yang sedang bertikai. Misal antara A dengan B. A ada masalah dengan B. Kita sampaikan pada A, wahai A, si B itu begini dan begitu. Pengennya engkau begini dan begitu. Sehingga A kemudian luluh hatinya tidak ada sakit hati pada si B. Maka kita katakan pula pada si B, wahai B, si A itu begini dan begitu. Sehingga kemudian si B memiliki baik sangka pada si A. Padahal mereka tidak saling mengatakan. Nah, kita berdusta kan, nah, supaya dua orang ini baikkan lagi. Itu diperbolehkan ya. Dan yang ketiga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahdi rajul imra'atahu wa mar'ati yaitu perkataan istri kepada suaminya dan perkataan suami kepada istrinya. Berbohong itu boleh. Istri bohongi suami boleh. Suami bohongi istri boleh. Tapi tunggu dulu. Tunggu dulu. Harus ada yang digaris bawahi dulu. Apa yang boleh yang boleh berbohong antara suami istri adalah untuk menumbuhkan rasa cinta kasih sayang di antara mereka itu boleh ya. jadi untuk melanggengkan pernikahan melanggengkan kecintaan di antara suami istri itu bohong boleh misal istri kita ini masa baru nyoba resep dari youtube barusan sekali perdana dan kita yang menjadi kelinci percobaannya kalau kita bilang kasinen, nanti muring-muring. Nanti mutung istri kita, tidak masak lagi. Ya, kita bilang enak gitu. Nggak apa-apa, bohong nggak apa-apa. Ya. Yang nggak boleh apa? Kata Ibnu Hajar al Asqalani di Fathul Bari beliau mengatakan wattafaqu ala annal murada bil kadibi fil haqqil mar'ati war rajuli innama huwa fima la yusqitu haqqan alaihi aw alaiha aw ukhdi ma laisa lahu aw laha ulama sepakat yang dimaksud dengan bohong antara suami istri adalah bohong yang tidak menggugurkan kewajiban antara suami istri dan tidak mengambil yang bukan haknya baru beli. Jadi kalau suami ya bohong sama istri tapi dalam rangka supaya nggak jalankan kewajibannya itu tidak boleh. Atau ngambil yang bukan haknya di antara pasangan tadi tidak boleh. Pak, maksudnya tahu kan? Paham maksudnya kan ya? Ya. Jadi selama hak dan kewajiban tetap jalan, maka bohong antara suami istri boleh. Tujuannya apa sih? Agar cinta kasih itu tetap bersemi gitu. Ya. Kita buat istri kita tersinggung-singgung malu depan kita itu tidak apa-apa. Sampai pipinya merona kemerah-merahan gitu ya. Saking malunya. Tapi kalau kita bohongi istri dalam rangka untuk tidak ngasih nafkah, kan berarti kan tidak memberikan kewajibannya atau ngambil haknya suami misal bohong ya eh, anaknya butuh sekolah bayar ini dan itu kemudian suami kan gak ngecek bang nah, karena grup di sekolah biasanya istri yang masuk bukan suaminya biasanya jadi nggak tahu menang <laughs> oh iya kasih padahal ternyata istrinya apa bohong untuk belanja ini belanja itu yang tidak ada hubungannya sama sekolah anaknya. Nah, berarti dia ngambil haknya yang bukan menjadi haknya. Itu tidak boleh. Paham sampai di sini ya? Jadi silahkan Anda wahai suami gobal istrinya monggo silahkan. Enggak apa-apa. Ya. Yang tidak boleh itu bohong istri yang seharusnya dia dapat hak, kita tidak memberikan hak itu yang tidak boleh. Ya. Jadi selama kewajiban kita terpenuhi, hak-hak istri terpenuhi, tidak masalah. Ya. Yang tidak boleh itu kita ambil hak istri kita, tidak ditunaikan kewajiban kita, itu tidak diperbolehkan. Bahkan yang ngeri itu ada sebagian suami yang jadi maklar dari pekerjaan istrinya. Istrinya punya usaha, kemudian istrinya suaminya maklari. Ya, bilang sama pembeli dari barang istrinya, bilang sama istri saya 1 juta. Ya, padahal dia dapatnya cuma 500. Nah, yang 500 gimana? Kindred suami ini. Eh, enggak boleh, gimana? Eh jangan, maksud maklari istrinya sendiri gitu ya. Secara etika juga tidak dibenarkan. Apalagi istri tidak tahu lagi kalau suaminya jadi maklari. Nggak boleh. Jamaah sekarang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kadang sebagian ulama menyebut dusta itu sebagai bentuk tauriah. Ya, dusta itu kadang disebut sebagai bentuk tauriah. Atau tauriah kadang juga dibalik menjadi sebuah dusta. Kita ambil dari sebuah hadis dari Nabi SAW di Bukhari di beberapa nomor di 3358 di 471 di 5084 dan di Muslim nomor 2371 Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ibrahim alaihi salam tidak berdusta kecuali dalam tiga hal. Yang dua diantaranya berkaitan dengan zatnya Allah dan yang ketiga berkaitan dengan istrinya Sarah. Apa dustanya Nabi Ibrahim alaihissalam? Yang dianggap dusta dan itu adalah tauriyah, yaitu memalingkan makna bukan pada aslinya. Ya. Contoh taurinya itu begini ya jelas. Misal ada orang pinjam uang sama kita. Orang ini terkenal beler. Kalau pinjam tidak pernah balik. Kita mau dusta takut dosa. Karena kita punya uang kan. Ya, tapi kalau kita pinjemi nanti tidak kembali uangnya. Nah, maka kita katakan, Pak, pinjam uang Mau kita bilang tidak ada kan dusta kan? Ya, maka katakan saya nggak pegang uang saat ini. Saya nggak pegang uang saat ini. Ketika ngomong sama dia, saya nggak pegang uang. Karena memang nggak pegang uang. Nggak megang, karena uangnya di dompet atau di ATM atau di saldo ini. Dusta enggak? Ya dusta, ini namanya tauriah memalingkan makna bukan yang pada sebenarnya. Maka orang yang dikatakan itu akan beranggapan, oh dia tidak punya uang karena nggak pegang uang. Padahal yang kita mau, saya nggak megang saat ini karena tangan saya kosong, uang saya di dompet atau di lemari atau di ATM dan seterusnya. Pakai namanya tauriah. Ya. Nah, Nabi Ibrahim itu bertauriah pada tiga posisi. Yang pertama di surah As-Saffat ayat 89. Di surah As-Saffat ayat 89. Silakan dibaca, Kemudian dia Nabi Ibrahim berkata, sesungguhnya aku sakit. Nah, sakitkah Nabi Ibrahim? Bukan, sakit fisik. Beliau sakit hatinya. Karena kaumnya menyembah berhala. Ya. Maka ketika diajak untuk melakukan ibadah menyembah berhala, Nabi Ibrahim beralasan ini sakit, saya sakit, supaya nggak diajak. Orang memahami sakitnya apa? Oh sakit fisik, sedang sakit. Tapi yang dimau Nabi Ibrahim, saya sakit hati saya lihat kalian pada nyembah berhala. Ini dusta yang pertama kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dusta yang kedua di surah Al-Anbiya ayat 63. Dia lebih berani menjawab Sebenarnya patut besar itu yang melakukannya maka tanyakanlah kepada mereka jika mereka dapat berbicara. Patung yang jumlahnya 70 sekian di kampungnya itu dihancurkan kan sama kapak sama Nabi Ibrahim disisain patung yang besar kapaknya dikalungkan di patung besar tadi orang-orang bertanya karena Nabi Ibrahim yang hanya sendirian tak ikut peribadatan ke tempat lain maka pasti yang tertuduh siapa? Nabi Ibrahim maka Nabi Ibrahim mengatakan bal fa'lahu kabiruhum hada yang nganjurin semua ini, ini patung yang besar ini. Itu kapaknya ada di sana. Bohong kan Nabi Ibrahim? Ya bohong untuk menurut orang. Supaya apa? Memberikan penegasan. Apa yang mereka sembah itu tidak benar. Mereka mengatakan kenanya, mana mungkin patung itu menghancurin teman-temannya, Oh, pada patungnya kok lah. Sudah dijawab gitu Om patung nggak bisa ngapa-ngapain kok disembah. Nah ini bohongnya Nabi Ibrahim yang kedua. Yang ketiga, yaitu ucapan ucapannya kepada Sarah wa wahidatan fi sya'ni sarah fa innahu qadima arda jabbarin wa ma'hu saratun wa kanat ahsan nas dan satu lagi perkataan Nabi Ibrahim yang dianggap tauriah atau dusta adalah ketika beliau bersama dengan Sarah sampai di sebuah tempat yang rajanya itu sangat kejam yang suka ngambilin istrinya orang. Nah, Sarah ini orang yang cantik, baik, Faqala Ibrahim berkata pada istrinya, "Inna hadal jabbar in ya'lam annaki imra'ati yaglibni 'alaika." Kalau engkau tahu kamu istriku, diambil sama dia. Fa in sa'alani fa akhbir fa akhbiri annaka ukhti fa innaka ukhti fil Islam. Maka katakan pada raja tadi, kamu itu saudaraku, bukan istri. Apa maksudnya? Saudara dalam Islam. Nanti kalau ngaku istri saya, karena raja itu suka ngambil istrinya orang maksudnya. Maka ngaku saja kamu saudaraku. Itu. Di riwayat yang lain di Muslim Nabi Ibrahim berkata, "Ya Sarah, laisa ala wajhil ardi mu'minun ghairi wa ghairu Ya Sarah, di bumi ini saya nggak tahu yang muslim itu kecuali saya dan kamu maka dianggap ini saudara. Nah, ini namanya tauriah ya Mas Ya, dusta yang diperbolehkan. Tapi dengan catatan ini tidak boleh sering-sering digunakan. Naik kepepet aja. Ya, ada catatan di sana tentang perkara seperti ini. Nah, dan kebohongan-kebohongan jemaah ya, sekalian, di antara kebohongan yang paling besar adalah bersumpah berdusta atas nama Allah, dia melakukan ini dan itu. Contoh Ketika seseorang menuntut tentang hak-hak harta kepada dirinya. Mana uang saya? Mana hutangmu? Demi Allah sudah tak bayar. Pakai namanya Allah sudah bayar katanya. Maka yang seperti ini sebuah kedutaan yang besar. Karena Nabi SAW di Bukhari hadis nomor 4550 di musuh nomor 110 beliau bersabda man halafa yamina sabrin liyaqati'a biha ma la imri'in muslimin laqiyallah wah wahwa alaihi ghadbanun barang siapa bersumpah dusta sumpah palsu atas nama Allah untuk apa merampas hartanya orang memiliki hartanya orang maka Allah akan menemui dirinya dalam kondisi Allah marah pada orang tadi Mana hutangnya? Oh demi Allah sudah saya bayar. Ngambil haknya orang kan? Ya. Ngambil haknya orang. Maka seperti ini tidak diperbolehkan ini dusta besar jelasnya. Ya, Imam Al-Tabi memasukkan ini di bab dosa besar, sumpah palsu. Nah, ini faedah yang keempat. Faedah yang kelima, hadis ini menunjukkan akhlakul mulia, akhlakul karimah itu bisa diperoleh bisa dipelajari, bisa diupayakan dengan cara apa? Menerapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau pengen jujur, terapkan jujur dalam kehidupan sehari-hari. Kalau pengen jadi orang yang ramah, biasakan orang yang ramah pula setiap harinya. Karena jiwa ini, Bapak Ibu sekarang, itu mudah terpengaruh dengan hal-hal yang membawa kita kepada kebaikan mudah, gampang, jiwa ini gampang ngikut kok. Kita diajari begini, lama-lama ikut. Demikian pula ketika orang berakhlakul buruk, ya karena dia ngikuti kebiasaan orang-orang berlaku buruk. Maka biasakan diri kita untuk sadar jujur jalan. Karena bab kita bahas jujur, maka biasakan kita jujur. Pak, kemana Pak? Kok jarang ikut kajian? Repot Ustaz? Padahal nggak repot ya dengan Kayak males saya Mau bilang malas kok sungkan ambil ustadz ya sawangan ya. bilang aja ada uzur, ya bilang aja yang jujur saja jawabannya. Ya, ya biasakan kita jujur jawabannya ya. Jujur itu sebuah kebaikan. Dan faedah yang terakhir tempat amal soleh itu surganya Allah Subhanahu wa taala dan tempat amal buruk nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Anisa ayat 57. Anisa 57 والذين آمنوا وأمنوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها لهم فيها أزواج مطهرة Adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan kewajiban telah akan kami masukkan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Di sana mereka mempunyai pasangan-pasangan yang suci dan kami masukkan mereka ke tempat yang teduh lagi nyaman. Ya, kesudahan bagi orang-orang yang beriman yang beramal soleh Allah masukkan ke surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kembalinya orang-orang yang suka berdusta, orang-orang yang zalim adalah di nerakanya Allah Subhanahu Wa Taala. As-Sofat ayat 63 dan 68 atau sampai 68. As-Saffat ayat 63 sampai 68. إنا جعلناها فتنة للظالمين إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم طلعها طلعها كأنه termasuk diantaranya adalah orang-orang yang fujur yang diawali dengan suka berdusta yaitu apa mereka disiksa di nerakanya Allah ketika mereka lapar mereka haus maka diberi buah-buahan pohon namanya pohon zakum yang mayangnya mayangnya itu kembangnya itu seperti kepalanya setan dan tidaklah membuat mereka menjadi kenyang membuat mereka semakin kehausan dan ketika mereka haus diberi oleh air yang bercampur dengan air yang sangat mendidih di neraka jahanamnya Allah Subhanahu wa taala. Maka ini kesudahan bagi amal-amal yang buruk dan kesudahan bagi orang-orang yang jujur yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Ala kulli semua kedustaan secara umum afral itu haram kecuali pada tiga posisi tadi. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita senantiasa menjadi orang-orang hamba-hamba Allah yang jujur dalam berkata dan berbuat. Karena kejujuran tadi sebagaimana di mukadimah kita sebutkan kesesuaian antara lahir dan batin kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala semoga kumpulkan kita bersama dengan para ambia, para siddiqin, para Suhada, wassalihin di surganya Allah Subhanahu wa taala. Demikian Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mukadimah dari bab yang keempat bab kejujuran dan hadis yang pertama atau hadis yang ke-54 di bab ini. Semoga bermanfaat, semoga semakin menambah iman dan amal soleh kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya tutup barangkali ada yang bertanya, saya persilahkan. Contohnya Jujur itu apa, polos itu apa, look itu apa Atau cuma istilah saja Wah orang ini terlalu lugu Wah orang ini terlalu polos Gimana? Secara kamus besar bahasa Indonesia gimana? Jujur kita sudah pahami tadi ya definisinya ya Kesesuaian antara ucapan, informasi, dan realita yang ada Polos itu sesuatu yang orang nggak neko-neko Maka sering kalau kita sebut orang desa itu orang yang polos Kalau sudah merambah ke kota sudah tidak polos lagi. Ketika masih belum jadi pejabat, polos banget. Pas jadi pejabat, wis gaison. <laughs> mungkin itu mungkin sekedar kalimat ya. Atau memang sama memang. Kalau wajah, eh, wajah, wajahnya polos. Biasanya wajah siapa ya? Wajah anak-anak. Anak-anak karena nggak menjadi bohongin soalnya. Anak-anak itu wajahnya polos. Mereka kadang marah ya, ya seperti itu. Kalau dia suka dengan seseorang itu kelihatan dari perangainya kelihatan. Tapi kalau orang itu senang sama ndak biasanya mudah untuk menipu orang lain. Itu polos. Kalau lugu itu gimana? Lugu itu mungkin lebih pada orang yang sederhana. Allah walam apakah maksud dari perkataan tadi itu sama atau tidak? Saya tidak tahu. Tetapi kalau dikonotasikan sebagai perbuatan yang tidak baik Karena dianggap sebagai orang yang jauh dari sebuah kemajuan peradaban Maka tidak tepat Kalau orang polos, lugu itu kan dianggap sebagai orang yang gak modern kan Tapi mungkin berangkat dari sebuah kejujuran Maka mereka polos gitu Oponoi maka suami seorang istri itu menerima suaminya apa adanya suaminya adanya ikut dok ya ikut ya sini terima ini kan terima apa adanya kan ya <laughs> ada rumah ada apartemen ada Fortuner ada Pajero apa adanya istri menerima itu termasuk gaji suami masuk ke rekening istri apa adanya terima semua <laughs> Kalau alam, tapi kalau konotasinya bagus, maka insya Allah kedua ketiganya mirip. Kalau konotasinya positif, ya orang yang polos, orang yang lugu, mudah-mudahan ini masuk pada kategori jujur mungkin dengan bahasa yang berbeda. Ya, Allah alam Yang lain. Bisa diulang mas? Ah. Ah. Ah. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu kadang memberikan azab itu di diakhirkan. Ada yang Allah berikan azab itu baik nanti di akhirat tapi juga Allah dahulukan juga di dunia. Bagi orang yang suka berdusta Itu kesudahannya memang tidak baik Tetapi kadang tidak nampak di permukaan bumi Sehingga kemudian menjadi sebuah istidroj Sebuah bentuk azab tersendiri dari Allah Ketika orang berhasil dari satu kebohongan Dia tutup dengan kebohongan berikutnya Kan dia merasa aman kan ya. Sehingga kemudian dia membuat kebohongan berikutnya nah, Ini istidroj namanya sehingga membuat orang, wah aman aku kok. Orang gampang tak bujui, ya tak bujui mana ah gitu. Maka namanya istidroj Dan orang yang senantiasa bergelimang kepada kemaksiatan sementara dia mendapatkan nikmat dari Allah, maka ketahuilah itu fahuwa istidroj Bahasa kita apa? Dilulu. Supaya adabnya semakin panjang. Karena tempo waktunya dia lama, maka azabnya akan semakin terus. Boleh jadi dia ditatangkan azab itu di dunia, boleh jadi nanti diakhirkan oleh Allah Subhanahu wa di akhirat. Allah alam apakah itu juga diterima di dunia? Ya mudah-mudahan diterima pula supaya dia berhenti dari kebohongannya. Allah alam. apakah orang yang mendapatkan kenikmatan iman berlanjut sampai kenikmatan nanti di akhirat? Ya dapat pak. Apa kenikmatannya? Allah selamatkan dia dari hiruk pikuknya kehidupan nanti di akhirat. Allah selamatkan dia dari uh, apa dahsyatnya hari kiamat. Allah selamatkan dari proses-proses yang akan dilalui ketika dia nanti menuju surga atau nerakanya. nerakanya. Itu sudah di, akan dia mendapatkan nikmat. Dan puncak dari nikmat iman seseorang hamba di mana? Surganya Allah. Jadi jawabannya iya. Sebagaimana orang yang senantiasa bergelimang dalam maksiat dan dosa pun mendapatkan siksa bukan hanya di dunia, tapi juga sampai nanti berlanjut di nerakanya Allah. Coba orang yang melakukan kemaksiatan nikmat apa enggak di dunia? Nikmat sementara. Aslinya hatinya ini sempit. Orang bermaksiat itu sempit datanya. Dan ciri kalau kita berbuat maksiat apa? Ciri kalau orang melakukan dosa itu apa cirinya yang paling tampak? Kenapa? Dia tidak mau dosa yang dia lakukan dilihat oleh orang lain. Itu ciri kalau dia melakukan dosa. Kalau hati kita masih lurus, masih bersih, kemudian kita merasa ketika berdusta, wah jangan-jangan nanti orang tahu. Ah, ketahuilah itu namanya kita sedang melakukan dosa. Tapi parameter ini akan berlaku bagi orang yang hatinya masih lurus. Tapi kalau orang suka maksiat, suka ngumbar dosa, maka sensitivitas hatinya nggak akan berlaku yang seperti ini. Ini hanya berlaku hanya untuk orang yang ber, masih bersih, tapi cuma kadang terbersih dengan dosa itu, Pak. Kita ini semua punya punya potensi ingin melakukan dosa, semuanya Cuma kadang cuma lintasan toh. Ada yang tetap, ada yang pergi. Itu saja, bedanya itu. Tapi semuanya punya potensi. Nah, ketika kita melakukan maksiat atau ingin melakukan maksiat, ada bersitan, terus kemudian hati kita, ah, nanti takut ketemu teman-teman malu saya. Ah, itu namanya panjenengan sedang melakukan dosa. Itu cirinya. Tapi bagi orang yang suka berbuat dosa, ciri kayak gini nggak berlaku. Kenapa? Hadiah sudah mati rasa. Nggak ada radar, nggak ada sensor. Jadi buat maksiat 10 kali ya dia menter-menter aja. Kenapa? Sensornya enggak ada. Tapi kalau orang beriman langsung berubah. dosa, berhenti. Nah, dosa, nanti khawatir. Nah, itu, itu tanda kalau kita sudah melakukan dosa. Ya. Jadi itu cirinya. Allah Allah. Terakhir barangkali ada yang bertanya. hmm. mungkin waktunya lewat mungkin di beberapa tempat itu karena merasa waktunya sudah keluar dari jam yang awal maka kemudian langsung kopar Ya kalau boleh sih boleh-boleh saja Tapi kalau musola masjid itu kan mestinya ditegakkan Azan ditegakkan di kopar Sebagai tanda kan masuknya sholat kan begitu kan ya. Walaupun terdengar adzan di tempat lain, tapi kalau sudah ada masjid musola ya hendaklah kita memelihara dan membangunnya. Ya, dengan cara apa? Ya ditegakkan sholat lima waktu. Karena kita ini bisanya membangun tapi tidak bisa memelihara. Masjid banyak pak. Kalau panjenengan luar kota di pinggir jalan kan gitu banyak masjid. Cuma kalau pas kita mampir, nah jamaahnya sopo. Kadang yang adan sendiri, yo ya dikomati, yo ya dimami misalnya. Yang maklum siapa? Ya musafir yang lewat kanan kiri. Ya. Kan sangat menyedihkan kan. Masjid banyak tapi kemudian tidak dimakmurkan. Maka tugas kita semua Bapak Ibu sekalian ya. Allah alam tentang sah tidaknya tapi ya, kalau sudah berdiri sebuah musola, masjid ya harusnya ditegakkan azan iqamah. Allah alam. Assalamualaikum. Cekap ya. mugi-mugi manfaat, mugi-mugi apa yang kita pelajari di malam hari ini menambah iman dan amal soleh kita kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin menambah akhlakul karimah kita yaitu berakhlakul karimah dengan jujur. Semoga Allah yang tabaraka wa taala yang Maha Rahman Maha Rahim senantiasa mengkaruniakan keluarga kita keluarga yang sakin nama wajah warahmah. Kalau karena kan anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan solehah yang menjadi kurota yang menyucikan dengan mata kedua orang tuanya. Semoga Allah Al-Ghaffar Al-Ghafur mengampuni dosa kita, dosa kedua orang tua kita, dosa seluruh kaum muslimin. Semoga Allah Ar-Razzaq luaskan rezeki kita dengan rezeki yang halal dan thayyiban mubarak. Semoga Allah yang Maha Rahim wafatkan kita di atas husnul khatimah dan kumpulkan semua keluarga kita di surganya Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum jazakumullah khair surat yang antum semua Mohon maaf jika ada yang kurang Kita terus selesaikan dengan kawatul majlis Subhanakallah bihamdika Ashadu an la ilaha illa anta Astaghfiruka wa adubu ilaih Wa ala nabiyyina muhammadin Walhamdulillahi rabbil alamin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh